pada kesempatan hari ini hari Senin Ba'dal Asr 19 April 2021 bertepatan dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Salat Tarawih wal Witr yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 18. Dan di sesi 18 ini kita masuk kepada permasalahan bab istihbabu salatil witri. Bab tentang permasalahan disunahkannya salatul witr ataupun hukum dari salatul witr itu apa? maka hukumnya dia adalah sunnah atau istilah lain mustahabbah atau istilah lain mandubah atau istilah lain nawafil maka ini semuanya sama bimakna bukan wajib. Lalu apa bedanya wajib dengan sunnah ataupun nawafil ataupun mustahab? Dia itu sama di makna perintah amr. Walakin amr di dalam wajib itu diiringi dengan azab wal iqab bagi orang yang meninggalkannya ataupun kalimat zajr kalimat yang buruk penghinaan dari Allah dan Rasulnya contohnya seperti puasa Ramadan amr datang dengan lafaz kutiba alaikum siam, Kutiba yufidu bihi al-wujub. Dan juga di dalam hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Dan juga di hadis Abi Umamah yang Hasan sumu sahrakum, Puasalah di bulan kalian. Maka datang amr. Walakin hadal amr yufidul wujub limada. Kenapa? Makrunan bi-adab wal iqab wal zajr liman tarakahu. Adapun pendalilan adab dan iqab di hadis yang masyhur dari Abi Umamah dikeluarkan Ashabu Sunan dari Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i dan juga Syekh Al-Albani bahwa Nabi di saat tertidur diangkat oleh malaikah dibawa ke gunung yang terjal Jabalan Wa'iran maka dikatakan is'ad ya Muhammad. Maka di saat Nabi dibantu untuk naik, dia melihat rijalun mu'allakina bi'arakibihim. Semua manusia yang terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian asda pahum daman. Dipecah bibirnya sampai kepada mendekati telinga, dirobek dan mengalir wajah. Dan dalam keadaan terbalik wajahnya berarti mengalir ke bawah. Mengalir ke mata dan kepalanya darah membuncah. Maka menjerit dan didengar oleh Nabi dikatakan man haula haula aladina yuftirun qabla an tahila saumahum. Mereka orang-orang yang berpuasa tetapi berbuka sebelum waktunya. Mananya berbuka di waktu duhur, berbuka di waktu asar, berbuka di waktu sarapan. Maknanya mereka tidak puasa. Maka ini dalil wujubnya. Ataupun kalimat zajar seperti Rabima'an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan walam yukfar lahu. Hadis berbagai sahabat dari Abi Hurairah dan yang lainnya disebutkan oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, katakan amin." Bagi siapa? Bagi orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Berarti dia tidak puasa Ramadan. Karena jika puasa Ramadan dia akan diampuni dosanya sesuai hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaba gufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya diampuni dosa-dosanya. Maka orang ini tidak diampuni dosa karena tidak berpuasa. Maka ini contoh amr yang wajib. Maka di sana banyak juga amr. Walakin gairu wajib. Kenapa? Tidak makrunan bil iqob wal adab dan kalimat jazr. Di mana dia tidak ada iqob dan adab. Bagi mereka orang-orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala tetapi meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Ini Definisi sunnah dengan istilah lain mustahab, mandub, nawafil, dan inilah dari hukum salat witir. Barakallahu fikum. Maka ketahuilah ya ibadah Allah sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang ada, maka tentang permasalahan salat witir, dan salat witir itu kita salat setiap malam. Di bulan Ramadan ini, seperti setiap malam kita melaksanakan sholat tarawih, maka pada saat sholat tarawih ada witernya. Maka sholat witer ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan hukumnya wajib. Berarti yang meninggalkan sholat witer apa? Diadab. Maksud, maksudnya yastahik al-iqab mendapatkan berhak untuk mendapatkan iqab adab karena wajib siapa yang berpendapat ini berpendapat berkesendirian Abu Hanifah seperti dinukilkan di dalam kitab-kitab kelompok pengikut Abu Hanifah seperti Al-Hidayah al witr wajibun inda Abi Hanifah. Witr itu wajib berkesendirian padanya Abu Hanifah. Dan juga di kitab Al-Mabsur, fa inda Abi Hanifah wajibun au fardun. Maka bagi Abu Hanifah witir itu hukumnya wajib. Maka setiap orang setiap malam bulan Ramadan ataupun di lain Ramadan harus sholat malam tiga rakaat paling sedikit atau satu rakaat jika takut mendapatkan fajr. Ini madhab yang pertama. Madhab yang kedua, madhab jumhur ulama. Seperti pendapat Imam Malik dan pengikutnya Malikiyah, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan bahkan pendapat Al-Zahiriyah. Pendapat Al-Zahiriyah ya Abdurrahman. Muasisuhman. Suhman. Hah? Uktub. Muassisuhuman Daud Az-Zahiri. Dan dipopulerkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla dan yang lainnya. Maka hukumnya adalah mustahab, sunnah, mandu. Ini pendapat jumhur. Dan di sana ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang seakan-akan dengan tafsir. Dan apakah setiap tafsir itu maknanya lebih benar? Jawabnya tidak. Mereka yang memberikan tafsir mengatakan al-witru min isin Nabi sallallahu alaihi wasallam wujub al-witr alaih. Fafurida ala nabi wa mustahab li ummati. Maka memberikan tafsir bahwa salat witr wajib bagi nabi. Tetapi sunnah bagi umatnya. Lalu apa bedanya? Pendapat pertama eh, pendapat kedua dan ketiga, prakteknya tidak ada bedanya karena Nabi sudah meninggal. Dan ini pengkhususan untuk Nabi wajib misalnya kata mereka, maka untuk yang selain Nabi dari kaum muslimin tidak wajib. Berarti sama dengan pendapat jumhur. Afwan. Kudhara. Minasyams. Maka mana yang rajah ataupun Pendapat yang ketiga, pendapat siapa? Pendapat yang tidak masyhur dari pengikut Imam Asy-Syafi'i. Maknanya hanya sekedar pengikut dan dia tidak cocok di sini dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan mustahab secara mutlak, tidak kepada nabi, tidak juga untuk umatnya, semuanya. Dan begitupun sebagian dari pengikut Al-Hanabilah. Maka inilah tiga madhab tentang permasalahan sholatul witr. Utkur lana ya Hudzaifah salah sama dahib fi ahkam salatul witr awalan. Qul Abi Hanifah madza qala? Wajib. Amru tani Qaulul jumhur madza qalu sunnah. Ketiga As-Syafi'iyah, la taqul Syafi'i. As-Syafi'i jumhur. As-Syafi'iyah yakni ba'da atba Imam As-Syafi'i. Ada huwa. Wa kadzalika Al-Hanabilah ba'da man yatba Imam Ahmad. Hum ada yaqulun? Baik, idan bitafsil. Li nabi wajib, walakin li umatih mustahab. Fa aina rajih? Mana yang pengen dirajihkan? Mau yang wajib dirajihkan berarti kalian harus sholat witir tiap malam. Adapun pendapat kedua dan ketiga sama. Dia mustahab. Nah, mana yang pengen dirajihkan? Pengen yang lemah-lemah lembut? Atau pengen agama ini keras? Hah? Permasalahan agama fleksibel. Kita mengikuti dalil yang rajih. Tidak kita ingin keras harus wajib, berarti sholat witir wajib. Yang tidak sholat witir dari anak-anak kita, kita pukuli seperti sholat lima waktu. Karena wajib. Tagirul mungkar misalnya. Ayo bangun, bangun. Jam 4 di bangunan. Ayo eh, di bangunan. Dibangunin. Jam 4 di bangunan tidur di mana tuh? Maka di sini yang rajah, wallahu a'lam alal jumhur mustahab. Jadi tidak keras ya. Yang jelas ada dalilnya. Maka dalilnya disebutkan oleh penulis di dalam matan dari hadis-hadis yang banyak. Maka dari pendalilan yang disebutkan oleh penulis di dalam matan adalah hadis Talhah ibnu Ubaidillah. Di mana dia berkata, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faidah huwa yas'aluhu anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawat fil yaum wal lailah. Maka di saat menanyakan tentang Islam, dijawab oleh Nabi perkara yang wajib. Dia adalah khamsu salawat fil yaum wa lailah. Faqala hal alayya ghairuha qala la ila an Maka yang wajib dari salat itu hanya lima waktu. Lalu apakah ada yang lain? Tidak ada kecuali yang lain hukumnya tatawwu maknanya sunnah. Hadis ini hadis yang dijadikan pendalilan oleh jumhur. Dan hadis ini hadis yang mutafakun alih dan hadis ini tentunya bersifat umum dan tidak begitu kuat. Karena di sana ada salat-salat yang wajib yang tidak disebutkan dari lima waktu. Apa contohnya? Salat Jum'ah. Naam wajib apa tidak? Wajib. Terus apa lagi? Salat Id yang rajih adalah wajib. Seperti nanti akan kita bahas pelajaran di malam Id bahwa dia hukumnya wajib sesuai di hadis Ummu Atiyah mutafakun alaih bahwa Nabi memerintahkan kepada perempuan-perempuan pun untuk keluar. Ini pendalilan wajibnya. Maka dari sini banyak pendalilan yang mana perkara itu wajib tetapi bukan sholat lima waktu. Sehingga pendalilan dari pendapat jumhur di hadis Tolhah di saat ditanya tentang Islam, sholat yang wajib itu hanya lima waktu. Maka ingin dari itu jumhur berpendapat bahwa sholat witir tidak termasuk dari sholat lima rakaat, maka dia bukan wajib. Namun kita sebutkan tadi bahwa dalil ini tidak begitu kuat karena ada beberapa sunnah ataupun ada beberapa sholat yang wajib yang mana dia itu tidak disebutkan dari khomsu salawat seperti sholat jum'ah dan sholat id. Maka pendalilannya labas namun bisa dijadikan pendalilan. Yang kedua datang dari Ibnu Abbas. Yang maknanya pun mendekati sama di saat Ibnu Abbas diutus ke Yaman. Lama bu'itha ataupun lama ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzan ilal Yaman faqala innaka taqumu ataupun innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab Faliyakun awal matan uhum ilaihim an yuwahidullah. Fa'ida arafu dalika fahbirhum an Allah qad farada alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim. Maka di sini pendalilannya kamu akan mendatangi ahlul Yaman yang mana mereka ahlul kitab, bukan ahlul Yaman itu Ubadul Ausan seperti di Quraisy yang menyembah patung tidak. Orang-orang Yaman tidak menyembah patung. Mereka kebanyakan mengikuti agama terdahulu. Dari agama As-Samawi terdahulu seperti agama Nabi Isa dan sebelumnya Nabi Ibrahim. Namun dan Musa juga namun sudah ditahrif. Maka mereka mengikuti ahlul kitab. Tidak menyembah berhala namun intinya sama. Yang menyembah dan disembah oleh ahlul kitab justru adalah Nabi dijadikan Rob, anak Allah. Seperti Isa dan seperti Uzair. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah, waqalatil Nasara al-Masih ibnullah. Maka keduanya yudahiuna. Sama-sama. Ucapan keduanya mengajak kepada kekufuran. Maka di sini ahlul kitab yang ada pada zaman itu sudah tidak relevan lagi dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam mengajak kepada tauhid dan dibawa oleh Musa alaihissalam mengajak tauhid. Maka dikatakan oleh Nabi, jadikan dakwah pertama kamu mentauhidkan Allah. Karena mereka bukan aku tauhid. Kemudian yang kedua, jika mereka telah masuk kepada Islam, apa yang diperintahkan? Sholat lima waktu di malam dan di siang mereka. Syahidnya, sholat Twitter bukan dari lima waktu. Itu pendapat jumhur. Dan begitu pun pendapat jumhur dengan hadis Abi Umamah. Yang mana hadis Umamah yang telah kita sebutkan berapa waktu yang lalu. Dan hadis ini sering kita ulang. Hadis yang agung. Bahwa Nabi mengumandangkannya di hajatil wada. I'budu rabbakum wa sholla khamsakum wasumu syahrakum wa Adu zakata amwalikum dan juga ati'u amrakum taatlah kalian kepada pemerintah maka kalian masuk kepada surga kalian sahidnya wasallu khamsakum yang wajib itu salat lima waktu maka witir tidak disebutkan. Ini pendalilan jumhur juga. Maka inilah pendalilan jumhur yang bersifat umum. Kemudian dari pendalilan yang khusus dari jumhur yang paling kuat karena pendalilannya mutafakun alaih dan lebih spesifik pendalilannya tidak seperti tadi yang menyatakan salawatul khams saja dan witir tidak dimasukkan maka di sini ada ada yang lebih spesifik hadis Abdullah bin Umar anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala rahilatihi bahwa dulu Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan witir dan melaksanakan sholat witir di tunggangannya. Awas, kita butuh kecerdasan di sini. Mana wajah pendalilannya? Justru seakan-akan merupakan wajah pendalilan witir itu wajib. Kenapa? Nabi tidak meninggalkan fisafar wala hadar. Ya apa tidak? Berarti wajib ya? Seperti sholat isya, Salat fajar kita wajib di safar dan juga fil hadar. Nah, begitupun salat witir. Lalu mana pendalilannya? Nabi melaksanakan salat witir dalam keadaan safar pun melaksanakannya. Wa kana yutiru ala rahilatih dan dia dulu melaksanakan witir di tunggangannya. Ini bahkan poin pendalilannya. Maka poin pendalilannya hadis ini. Assalamualaikum. Oh, ya, Pak Datuk. Ya, apa Nana lagi ngajar nih? Online. YouTube. Allah barik fik. Jazakallah khair. Maka di dalam hadis ini Wajah pendalilannya bukan sholat witir itu wajib sampai di safar pun dilakukan, bukan. Namun wajah pendalilannya yutiru ala rahilati. Ini dia. Sekarang mana pendalilannya? Nabi sholat witir di kendaraannya. Maka di sini butuh kecerdasan dan fikih. Kenapa? Karena tidak boleh sholat wajib di atas tunggangan. Seperti kita safar pakai mobil. Kemudian dalam waktu yang memang kita butuh cepat dan kita safar, maka sholat maghrib, adan, dan kita tidak bisa untuk turun. Memang harus cepat. Alhasil bagi dia untuk menjamak tidak apa-apa. Maka di saat kita ingin sholat, udahlah sholat aja fajar, eh sholat aja maghrib. Turun di masjid, ah nggak usah. Sholat maghrib kita di mobil aja. Semua orang sholat maghrib. Maka di sini tidak boleh. Sholat wajib harus turun. Mana pendalilannya? Banyak. Nanti akan kita lewati. Maka disebutkan di dalam hadis ini dari Ibnu Umar, dulu Nabi melaksanakan sholat witir di atas tunggangannya. Dan berkesendirian, Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena yusolli ala rahilatih nahul Masrik Fa'ida arada an yusolli al maktubah, nazala balal kiblah. Ini dia pendalilan dari hadis Jabir yang lebih mendetail. Dan membantu dari hadis Ibnu Umar dari segi pemahaman. Disebutkan bahwa Nabi dulu jika sholat sunnah, terutama witir di atas tunggangannya. Maka, karena yusoli ala rahilatihi nahwal masrik. Diarahkan tunggangannya itu ke arah timur. Faida aroda an yusoli al maktubah nazala fastaqbalal qiblah. Maka di saat Nabi ingin turun, eh, ingin melaksanakan sholat yang maktubah, maknanya maktubah wajib, maka Nabi turun. Dari sini menjadi fikih bahwa sholat sunnah boleh di atas tunggangan. Namun sholat wajib harus turun dengan catatan jika mampu. Iya apa tidak? Mana dalil jika mampu? Pertama, fatakullah tatakum Dan tatbiknya bagaimana? orang yang naik kapal. Naik kapal dari An ke Indonesia. Kita pernah sekitar 14 jam, 12 jam ada transitnya yang menjadi poin waktu fajar singkat. Maka kita masih di atas udara sekitar 3000 di atas permukaan laut. Masuk jam 4.30 atau seperti di sinilah jam 5 masuk fajar. Kita masih di pesawat. Kemudian jam 5 satu jam setelah itu dan terlihat terbit matahari, kita masih di pesawat. Nah, bagaimana di sini? Kita harus turun. Pak pilot, direm dulu. Kita mau sholat fajar. Turun dulu. Turun di awan. Habis itu tancap gas lagi Pak pilot. Kita sudah sholat fajar. Bisa seperti itu? Turun dulu? Tidak. Maka di sini hukumnya dari segi fikih salat yang wajib salawatul khams wajib turun jika mampu. Seperti kita naik motor, maka jalan salat di motor. Salat isya, salat maghrib, salat di masjid. Atau yang jelas turun. Begitupun di travel. Begitupun di mobil pribadi dan sebagainya, kita sholat tidak di mobil. Kecuali yang tadi kita bilang seperti pesawat dan juga apa? Komuter. Apa komuter? Kereta. Maka kereta pun ada jadwal tertentu. Di mana dari Surabaya kita pernah ke Jakarta, ke, ke Jakarta untuk ke Yaman, maka dari Surabaya ke Jakarta menggunakan ekspres. Maka di sana kita menemui waktu-waktu sholat. Dan kita tidak bisa turun. Karena terutama ekspres ini akan melewati stasiun-stasiun kecil dilewat kebanyakan. Hanya turun di stasiun besar. Maka di sini kita hanya turun di Bandung. Dari Surabaya turun Bandung, Bandung Gambir yang anak ingat. Dan di situ lewat maka apakah mau sholat maghrib kita bilang ke masinis, masinis coba turun dulu, kita mau sholat, turun di mana aja. Setelah sholat naik lagi. Tidak bisa. Maka di sini fatakullah mas fatakum. Berarti bagaimana sholat maghribnya yang pendek dan waktunya pendek juga sholat fajar di saat naik kereta, naik kapal, ya sudah sholat di atas tempat tersebut. Fahimtum? Adapun jika kita mempunyai kendaraan pribadi maka turunlah. Mana wajah pendalilan hadis Jabir. Pendalilannya di sini ida arada an yusalliyal maktubah nazala balal kiblat. Maka Nabi turun dan menghadap kepada kiblat. Ini yang dijadikan pendalilan penjelas dari hadis Ibnu Umar sehingga kita memahaminya bahwa hadis Ibnu Umar di saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia itu sholat witir di atas tunggangan bukan malah menjadi pendalilan sholat witir itu wajib karena Nabi tidak pernah lekang dari sholat witir meskipun safar bukan tapi justru dengan sholatnya Nabi di atas tunggangan menandakan dia bukan sholat wajib. paham pendalilannya apa tidak? Hmm? Kita akhir. Maka bukan wajib karena Nabi sholat di atas tunggangan itu justru. Maka ini wajah perdalilan yang paling kuat dan butuh pemahaman yang dalam. Hadis mutafakun alaih dari Ibnu Umar dan hadis Jabir dari Sahih Muslim. Keduanya sahih namun butuh kepada kepahaman. Dan di sana ada lafat-lafat yang lain yang lebih eksplisit namun kekuatannya tidak seperti Ibnu Umar yang mutafakun alaih ataupun Al-Bukhari dari hadis Jabir. Datang dari Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laisa bihatmin kasolatikum al-maktubah. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala inallaha witrun yuhibbul witra. Fa'utiru ya ahlal Qur'an. Maka hadis Ali ini mengatakan laisa bihatmin. Salat witir bukan dari salat wajib. Di mana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita melaksanakan salat witir bukan wajib tetapi sunnah kata Ali. Maka Allah itu witrun yuhibbul witra. Allah itu jumlahnya satu, maka dia mencintai yang ganjil. Maka sholatlah witr wahai ahlul Quran. Maka di sini hadis yang datang dari Ali bahwa witer itu bukan wajib dan Nabi mensunahkannya, ini menjadi marfu, Nabi mensunahkannya. Lafaznya jelas. Tidak seperti lafat-lafat yang terdahulu, namun kedudukannya tidak begitu kuat, namun bisa dijadikan pendalilan karena Hasan li wallahu a'lam. Dan begitu pun semakna, senada juga dengan hadis Ali dari Abdullah ibnu Mas'ud. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna allaha witrun yuhibul witro, utiru ya ahlal Qur'an. Faqala Arabi ma yaqulu Rasulullah SAW qala laisa laka wala li ashabik. Lasta min ahlihi. Maka sahihnya di sini bahwa Nabi bersabda Allah itu witer jumlahnya dan mencintai jumlah yang witer, maka sholatlah witer. Dan begitu pun di hadis Abi Said Al Khudri, utiru ya ahlal Quran. Baik, sekarang mana wajah pendalilan utiru ya ahlal Quran? Maka sholat witirlah wahai ahlil Quran. Nah, mana wajah pendalilan? Ini kan perintah, utiru ya ahlal Quran. Berarti witir itu wajib. Karena lafaz amar yufidul buju. Nah, aina wajah pendalilan? Pelajaran hari ini banyak butuh kecerdasan. Pendalilannya di riwayat Ibnu Mas'ud tadi. Qala a'rabiyu ma yaqulu ya Rasulullah qala lais alaka walali ashabi. Datang orang Arab, Arabi ma'ruf. Mereka mungkin tidak baca tulis, tidak menghafal Al-Qur'an dan sebagainya. Maka mereka di saat mendengar hadis Fa innallaha witrun yuhibbul witra utiru ya ahlal Quran. Maka Arabi ini mengatakan apa yang kau katakan Nabi bukan untukmu dan bukan untuk teman-teman kamu. Karena orang Arabi tidak mungkin menghafal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, ami. Maka di sini menjadi pendalilan oleh jumhur makna utiru ya ahlal Quran bukan maknanya wajib secara mutlak. Tetapi dengan dikatakan kepada orang Arabi, bukan untuk kamu menandakan bukan wajib tetapi sunnah. Sunnah untuk siapa orang-orang ahli Al-Quran. Maka orang-orang ahli Al-Quran yang menghafal Al-Quran agar menjaga hafalannya dan beribadah kepada Allah, bersyukurlah dengan menghafal murajaah Al-Quran kalian di waktu malam. Maka inilah dari permasalahan yang rajah dia hukumnya sunnah. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan bagaimana pendapat mereka orang-orang yang dua kelompok tadi. Pertama mengatakan wajib ucapan siapa? Abu Hanifah dan juga yang mengucapkan tafsil. Mau dibahas sekarang? Hmm? Atau di waktu lain? Hmm? Kalau mau dijawab sekarang, kita ringkas jawabannya. Kita jawab sekarang misalnya. Kita ringkas. Mas'alatul ula arad alaman qala biwujubihi. Kita masuk kepada bantahan kepada Abu Hanifah yang mewajibkannya. Maka di sini kami mengajari kepada kalian untuk insaf, untuk tengah-tengah dalam menghukumi persalah permasalahan khilaf. Jadi tadi kita sebutkan ada tiga madhab. Setelah tiga madhab kita yang rajihkan apa tadi jumhur. Mana pendalilan jumhur? Ini dia pendalilannya. Namun di sisi lain masih ada dua ucapan Pendalilan mereka pun please disebutkan. Karena kalau tidak kita menyebutkannya, maknanya memaksa orang untuk mengajak kepada pendapat kita. Maka berikanlah pendapat yang lain dari Abu Hanifah pendalilannya. Dan tidak disembunyikan pendalilannya, namun di sini konsekuensi kita menyebutkan dan juga membantahnya karena kita merojehkan ucapan jumhur. Maka inilah yang kami ajarkan kepada kalian untuk insaf dalam berbagai perkara. Karena khilaf dalam ilmu fikih semuanya para ulama. Abu Hanifah pun alim, ulama meskipun disebutkan oleh para ulama ilmu hadisnya tidak kuat. Yang jelas dia dari ulama ahli sunnah. Maka khilaf di sini dia punya hak untuk membeberkan dalilnya. Dan kita terangkan dalilnya namun dalilnya marjuh tidak kuat. Itu insaf. Maka kita mempelajari ilmu hadis dan mempelajari ilmu usul dan mempelajari ilmu lugatil arabiyah semuanya adalah wasilah untuk memahami ilmu fikih. Maka di sini Allah mudahkan kepada kita ilmu-ilmu tersebut bukan kemudian untuk mendolimi kelompok yang lain, kita rojehkan kelompok yang cenderung ucapan kita dan menutup kaum muslimin dari pendapat dan ucapan yang lain tidak. Maka kami mengajarkan kepada kalian untuk insaf maka dari ini. Awas sekali-kali jangan mengatakan saya bertaklid kepada Syekh Fulan karena saya mengajarkan taklid tidak. Lihat di sini. Di sini kita membantah ucapan Abu Hanifah karena jumhur yang benar. Namun di permasalahan yang lain justru kita membantah jumhur. Ingat apa? Masalah tarawih membantah jumhur. Masalah salat rakaat 23. Ucapan siapa? Jumhur. Kita rojehkan ihda asra rakaat. Seperti itu. Maka madhab kita dalam permasalahan insaf, dalam fikih, kadang-kadang kita bermadhab syafi'i, kadang-kadang bermadhab maliki, kadang-kadang dengan jumhur, kadang-kadang ucapan berkesendirian. Dan begitu pun pendapat dalam permasalahan sebelas rakaat pendapat siapa? Imam Malik berkesendirian. Maka kita membela Imam Malik sebelas rakaat. Meskipun yang dilawan misalnya jumhur. Dan di sini kita dengan jumhur melawan Abu Hanifah. Bukan melawan maksudnya di sini berbeda pendapat. Maka dalam permasalahan seperti ini bersikaplah insaf. Maka awas jangan suatu hari nanti meskipun saya sudah meninggal, kemudian kalian bertaasub kepada madhab, wah ini Albani harus benar, wah ini Al-Wadi'i harus benar, wah ini Imam Ahmad harus benar, tidak. Kembali kepada dalil. Kadang kita dengan jumhur, kadang kita berkesendirian dengan Abu Hanifah, dan sebaliknya. Kembali kepada permasalahan. Pendalilan dari kelompok Abu Hanifah beristidlal dengan beberapa hadis kita tidak ambil semua, banyak. Mungkin kita ambil beberapa. Pertama, hadis Buraidah. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna. Al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna. Al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna salah marrat. Maknanya, witr haqqun. Apa makna hak? Makna hak adalah wajib. Maka Salat witir itu hak hakun bimakna wajib. Maka ini wajah pendalilan. al hak pun bahwa salat witir itu wajib. Waman lam yutir falaysa samina. Barang siapa yang tidak melaksanakan witir, maka dia bukan dari kelompok kami kata Nabi. Bukan dari muslimin ataupun ahli sunnah seperti itu maknanya. Bukan dari sunnah kami. Maka hadis Buraidah ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Hadis yang masyhur dan dekat. Diriwayatkan Abu Daud, Imam Ahmad, atau Hawi Al-Hakim, Puluh min Tariq Ubaidillah ibni Abdillah Al-Ataki. An ibni Buraidah, an abihi Buraidah. Dengan lafaz yang kami sebutkan. Maka hadis ini telah dihukumi oleh para ulama seperti Al-Hakim hada hadisun sahih. Maka ucapannya fihi nador. Butuh kepada pengulangan. Maka Ubaidillah Al-Ataki telah terjadi istilah di kalangan para ulama. Berkata Imam Al-Bukhari mengatakan indahu manakir. Dia mempunyai periwayatan yang berkesendirian. Dan Abu Hatim melaksanakan, mengucapkan soleh. Maknanya hadisnya lemah. Dan Al-Hafidh mengatakan sadukun yufti maka yang rajih dia itu lainul hadis. Dia itu hadisnya do'if. Maka hadis Buraidah do'if dikarenakan ada Ubaidillah Ibni Abdillah Al-Ataki. Kemudian yang kedua datang dari Abi Hurairah. Di hadis Abi Hurairah dengan lafaz yang sama man lam yutir falaisa minna dari Abi Hurairah Ini sebutkan kepada Nabi barang siapa yang tidak melaksanakan witir maka bukan dari kelompok kami. Maka hadis Abi Hurairah di sini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Rahawih di sunannya dan Ibnu Abi Saibah dari jalan Waqi' Anil Khalil Ibni Murrah an Muawiyah Ibni Qurrah an Abi Hurairah. Maka sanad ini dhaif Pertama, dikatakan oleh Imam Ahmad sendiri Muawiyah ibnu Qurrah lam yasma min Abi Hurairah bahwa sanad ini terputus karena Muawiyah bin Qurrah tidak mendengar dari Abi Hurairah. Dan yang kedua, Khalil ibnu Murrah yang meriwayatkan dari Qurrah dari Muawiyah ibnu Qurrah di sini doaifun jiddan Berkata Imam Al-Bukhari kepadanya fihi nazar. Awas, kalimat Imam Al-Bukhari fihi nazar bisa jadi jarah yang syadid. Disesuaikan dengan lafat-lafat yang lainnya. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan fihi nazar dan di Sunan At-Tirmidzi dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi berkata Imam Al-Bukhari mungkarul hadis. Rawi ini adalah fihi nazar dan mungkarul hadis. Maka kalimat mungkarul hadis dan fihi nador ini adalah jarah yang sadid. Sehingga Al-Khalil Ibnu Murrah dia adalah rawi yang jid jiddan. Maka Ibnu Hibban pun mengatakan mungkarul hadis anil masyahir Maka hadis yang kedua hadis dari Abi Hurairah dhaifun jiddan. Dan datang hadis yang ketiga dari Abi Ayyub. Berkata kata Nabi al-witru hakun faman syaa autara bis'abin wa man syaa autara bi khamsin wa man syaa autara bi thalathin wa man syaa autara bi wahidah. Dikatakan bahwa kata Abu Ayub, kata Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, bahwa witir itu wajib hak. Barang siapa yang ingin witir dengan tujuh, dengan lima, dengan tiga, silahkan. Maka di sini hadis Abi Ayub terjadi istilah di kalangan para ulama yang rajah dia maukuf dari ucapan Abu Ayub. Dan datang dari Abu Ayub juga dengan lafaz al-witru hakun wajibun. Bahwa witr itu hakun wajibun, maka kalimat wajibun syad. Maka hadis-hadis yang datang dari Abi Ayub derajatnya do'ifun dan paling kuat dia derajatnya maukuf. Yang menisbatkan kepada Nabi maka hadis-hadisnya syad dan yang rajih adalah mauquf dan ucapan sahabat tidak menjadi dalil selama menyelisihi ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Mana perbuatan Nabi? Nabi melaksanakan sholat witir di tunggangannya. Dan di hadis Jabir, jika Nabi ingin melaksanakan sholat wajib, dia turun. Maka ucapan Abu Ayyub Al-Ansari mauquf yang rajih hadis ini menyelisihi dari perbuatan Nabi. sudah capek saya. Mungkin dicukupkan. Insya Allah di pelajaran yang akan datang kita membahas lebih dalam lagi membantah pendalilan-pendalilan kelompok Abu Hanifah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi